Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya Al-Qadar artinya kemuliaan. Oleh karenanya Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar karena malam tersebut malam yang mulia. Terus makna yang lain dari Al-Qadar, Al-Qadar maknanya adalah tadhiyik, penyempitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia jika Allah sempitkan faqadara pakai kalimat qadar kami sempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah menghinakan saya. Jadi Al-Qadar dalam bahasa Arab juga artinya apa? Disempitkan. Dan kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar dengan malam yang sempit? Kata para ulama karena terlalu banyak malaikat yang turun tatkala itu. Seakan-akan dunia ini apa? Sempit karena sesak dengan para malaikat. Malam tersebut banyak malaikat yang turun memenuhi bumi ini dan malaikat di langit sangat banyak. Kemudian Al-Qadar dalam bahasa Arab yang ketiga artinya takdir takdir dan kita jelaskan pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdir. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Ya dalam surat Ad-Dukhan Allah sebutkan bahwasanya di malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bicara sedikit tentang takdir. Takdir yang Allah tentukan atau Allah turunkan ada beberapa tingkatan. Takdir yang pertama, takdir umum, adalah takdir yang Allah catat di lauhil mahfuz. Tidak akan ada perubahan. Takdir yang Allah catat di lauhil mahfuz. Semua yang terjadi sampai hari kiamat, sudah Allah catat di lauhil mahfuz. Akan tapi Allah kabarkan berita tentang takdir tersebut bertahap. Sebagaimana tadi Al-Quran sudah tercatat secara lengkap di lauhil mahfuz. Tapi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Demikian juga seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat telah tercatat di Lauhil mahfud. Ya akhi Lauhil mahfud ini bagaimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetapi ya sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Salih Al uthaymin kecanggihan teknologi sekarang sudah sudah sangat canggih. Ya, betapa banyak data bisa kita simpan di hard yang kecil atau CD kecil. Lauhil mahfud kita nggak tahu kayak apa, tapi dia bisa mencatat seluruh secara detail. Seluruh secara detail yang terjadi sampai hari kiamat. Besarnya kayak apa wallahu alam bisawab? Bagaimana tulisannya wallahu alam bisawab? Bagaimana cara menulisnya wallahu alam bisawab? Yang jelas dia adalah bank data. Seluruh data yang terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat Lauhil Mahfuz. Data ini Allah turunkan secara bertahap. Ada yang disebut dengan takdir al-umri, takdir umur. Setiap Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibu, maka Allah kirimkan malaikat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun am sa'id malaikat catat takdir anak ini ya, dalam janin. Anak ini rezekinya sekian, kemudian ajalnya sampai kapan, amalnya bagaimana, masuk surga atau masuk neraka. Sampai dia meninggal dunia. Jadi namanya takdir umri. Pencatatan malaikat ini merupakan perincian dari data yang ada di mana? Di lauhil mahfud. Paham atau tidak? Paham. Ada yang disebut dengan takdir sanawi. Takdir tahunan. Setiap tahun di malam Lailatul Qadar, Allah turunkan takdir Allah sampai tahun ke depan. Dikabarkan kepada para malaikat. Tadi saya katakan dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut, Allah paparkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi sampai tahun depan. Kemudian juga tiap hari Allah Subhanahu wa taala putuskan keputusan-keputusan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, Kula yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari Allah dalam punya kesibukan untuk menyampaikan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir harian, takdir tahunan dan takdir umur ini semua merupakan data yang diambil dari takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang ada di Lauhil Mahfuz. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu asalnya dari tatanazzalu. Malaikat turun begitu banyak pada malam tersebut. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Attatis sama wa huqalaha anta'id. Langit bunyi. Bunyi karena ke kebanyakan ya, yang, yang ada di langit. Sebagaimana kalau ada barang diletakkan di atas onta kemudian terdengar bunyi karena barangnya terlalu banyak. Krek gitu, terlalu banyak. Kata Nabi SAW, ini ara ma la taraun, wa ini asma' ma la tasma'un. Kata Nabi kepada para sahabat, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Atau sama, sungguhnya langit mengeluarkan suara. Wa huqalaha anta'id. Dan dia berhak untuk mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Setiap ukuran empat jari di langit ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan langit ini luasnya kayak apa? Langit ini luasnya kayak apa? Kita nggak tahu ujung langit di mana, nggak pernah kita tahu. Langit sangat luas. Ternyata malaikatnya banyak sekali di langit. Malaikat pada malam Lailatul Qadar pada turun ke bumi. Oleh karena tadi saya katakan di antara makna Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa terlalu banyak malaikat yang yang turun? biizni rabbihim, tetapi tidak semuanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang Allah perintahkan untuk turun maka mereka turun. Dan kita tahu bahwasanya kalau malaikat turun maka akan mendatangkan keberkahan. Karenanya seperti majelis ilmu didatangi oleh para malaikat. Kenapa? Karena majelis berkah. Malaikat datang menghadiri majelis ilmu. Bahkan dalam hadis disebutkan wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm. Bahwasanya malaikat meletakkan sayap-sayapnya di bawah. Kenapa? Karena ridho kepada penuntut ilmu. Berarti penuntut ilmu berkah. Di malaikat turun membawa berkah. Semakin banyak malaikat turun, semakin menunjukkan malam tersebut malam yang penuh berkah. Oleh karenanya malam al Qadar malam yang penuh berkah. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut begadang. Tidak ada al-ashar kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan? Shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkencangkan sarungnya. Artinya beliau menjauh untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Wa ahya lailahu dan Nabi SAW begadang di 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu dan Nabi bangunkan istrinya untuk beribadah. Oleh karenanya kita lihat bagaimana kaum muslimin di kota Madinah, kota Mekah, semakin 10 hari terakhir semakin ramai masjid. Orang itikaf, orang sholat di mana-mana sholat jam 1 sampai 2 ronde dikerjakan sholat. Ronde pertama 2 jam atau 2 setengah jam, 1 jam setelah Isya sampai kemudian sekitar 2 setengah jam. Ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat. Itu kalau kebiasaan di kota Madinah. Dan penuh, oh, semakin hari semakin penuh. Kenapa? Karena orang ingin mencari malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalangi dari kemuliaan malam Lailatul Qadar, dia telah terhalangi dari kebaikan. Bagaimana tidak dia beribadah di satu malam, seakan-akan dia beribadah seumur hidup. Bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar seandainya 10 jam, taruhlah 10 jam. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka barang siapa yang sholat selama atau ibadah selama 10 jam tersebut, diisi isi Lailatul Qadar dengan ibadah, entah dengan zikir, entah dengan sholat, entah dengan baca Quran, mendengarkan pengajian, intinya dia isi dengan ibadah. Maka dia lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Lebih baik dari 83 tahun dia beribadah. Seandainya dia beribadah satu jam di malam tersebut, maka seakan-akan dia beribadah lebih baik dari 8,3 tahun. Antum berzikir, astagfirullah, antum beristighfar satu jam di malam Lailatul Qadar, seakan-akan antum beristighfar 8,3 tahun, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang kuat istighfar 8,3 tahun? Siapa yang kuat baca Quran satu tahun penuh? Enggak kuat. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Oleh karenanya disyariatkannya etikaf. Nabi SAW dan para sahabatnya etikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, sebagian ulama menganjurkan, kalau sudah mau masuk 10 malam terakhir, terutama yang punya kulkas-kulkas gede, beli barang-barang sebanyak-banyaknya masuk dalam kulkas. Supaya tidak sibuk keluar sana keluar sini, apalagi di Jakarta macetnya luar biasa. Malam Lailatul Qadar di mana? Di jalan di tol. Seakan-akan jalan 7 8 tahun di tol. Apa habis waktu di tol? Atau terjebak macet di mall? Habis Lailatul Qadar hilang sia-sia. Oleh karenanya siapkan seluruh barang-barang sebelum masuk 10 malam terakhir. Sehingga waktu 10 malam terakhir sibuk dengan beribadah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.